Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Musaffa min Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Fadlati Syekh Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah taala. Kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu al-haqqu Hak yang kedua di antara hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Famahabbatuhu min a'zami wajibatid dini." Maka mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban agama yang paling agung. Fayajibu ala kulli muslimin ayyuhibba hadzal nabiyyal karima sallallahu alaihi wasallam محبة تفوق محبة الولد والوالد والأهل والناس أجمعين maka wajib bagi setiap muslim untuk mencintai nabi yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang melebihi kecintaan terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap istri dan terhadap seluruh manusia bal yajibu an yuhibbahu aktsara min hubbihi nafsahu bahkan wajib yaitu bagi setiap muslim an yuhibbahu untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam aktsara min hubbihi nafsahu melebihi dari kecintaan dia kecintaan dirinya terhadap dirinya sendiri kecintaan seseorang terhadap dirinya sendiri ya jadi kewajiban kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hendaknya kita unggulkan dari kecintaan kita terhadap siapapun di antara manusia termasuk diri kita sendiri. Dan ini merupakan kesempurnaan iman. Qala azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih dekat terhadap kaum mukminin daripada diri-diri mereka sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dekat terhadap diri kita terhadap, diri kita daripada diri kita sendiri. Yang ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hak untuk kita cintai melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Waqala subhanahu wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yarghabu bi anfusihim an nafsih." Dan hendaknya mereka tidak mencintai diri mereka sendiri melebihi kecintaan terhadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam terhadap diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Taib. Beliau juga mengatakan sabata fi sahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Telah tetap dalam sahihain dalam dua kitab sahih yaitu Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda tidaklah beriman salah seorang di antara kalian ini maksudnya adalah tidaklah beriman secara sempurna salah seorang di antara kalian hatta aku na'habba ilaihi sampai aku menjadi orang yang lebih dia cintai min waladihi daripada anaknya wa walidihi orang tuanya wannasi nasi ajma'in dan manusia seluruhnya ya wa fi sahih al-bukhari dan dalam Sahih Bukhari an Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu qal dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu dia berkata kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhun yadi Umar bin al khattab sedangkan beliau ketika itu sedang memegangi tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Ya. Ketika itu sebagaimana diterangkan oleh sebagian para ulama, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menyangka bahwasanya inilah kecintaan yang sempurna terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Umar bin Khattab ketika itu menyangka bahwa inilah kecintaan yang sempurna terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengoreksi hal itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu bersabda, "La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna habba ilaika min nafsika." Tidak, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya bahkan sehingga aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Inilah kecintaan yang sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Umar, karena beliau memang adalah orang yang memiliki iman yang sempurna, maka beliau langsung menerapkan hal itu pada dirinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Maka sesungguhnya engkau Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat ini al-an sekarang ini wallahi demi Allah la anta habbu ilayya min nafsi. Sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ana ya Umar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar ya. Sekarang benarlah ini sempurnalah kecintaanmu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. كما ثبت في الصحيحين عنه أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم قال sebagaimana juga telah sahih dari Nabi eh, dari dalam dua kitab sahih yaitu Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Aku lebih dekat terhadap setiap mukmin dari dirinya sendiri. Nah, والناظر في سيرة الصحابة الأخيار رضي الله عنهم يقطع أنه ليس بين الناس حب صادق كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم kata beliau dan orang yang melihat memperhatikan sirah para sahabat, perjalanan hidup para sahabat yang terpilih. Para sahabat semuanya adalah orang-orang pilihan ya. Apabila kita memperhatikan perjalanan hidup para sahabat radhiyallahu anhum, maka akan bisa memastikan bahwasanya tidak ada di antara manusia itu rasa cinta yang jujur sebagaimana cintanya para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah meridhai mereka para sahabat. Wa asy-syawahid allati tadullu ala dzalika di antara bukti-bukti yang menunjukkan atas hal itu maruya an Ali radhiyallahu anhu adalah apa yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu annahu su'ila bahwasanya dia pernah ditanya kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bagaimanakah bagaimanakah kecintaan kalian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal maka Ali pun berkata kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'il baridi 'ala kata beliau kata Ali radhiyallahu anhu beliau Nabi Muhammad SAW demi Allah lebih kami cintai dari harta-harta kami, dari anak-anak kami, dari bapak-bapak kami, dari ibu-ibu kami, dan dari air yang segar, air yang dingin ketika dalam keadaan kehausan. Ya. Wahada Zaid bin Datinah, wahada Zaid bin Datinah radhiyallahu anhu, dan inilah contoh yang lain, contoh bukti dari para sahabat akan kecintaan yang luar biasa mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Datinah radhiyallahu anhu ruya annahu lamma usira yawm ar-raji'i wa qaddima liyuqtala qala lahu Abu Sufyan radhiyallahu anhu wa kana idzaka musyrikan kata beliau diriwayatkan bahwasanya beliau yaitu Zaid bin Datinah ketika dia ditahan ditawan oleh musuh ya, orang-orang ya, orang -orang Quraisy ketika peperangan Roji dan dia dihadapkan untuk dibunuh, untuk dibunuh oleh orang-orang Quraisy ketika itu sebagai tawanan, tawanan perang. Qala lahu Abu Sufyan, maka Abu Sufyan radhiyallahu anhu berkata kepadanya, wa kana idzaka musyrikan. Yang pada waktu itu Abu Sufyan dalam keadaan musyrik belum masuk Islam. Abu Sufyan berkata kepada Zaid bin Dathina, "Anshudukallah, Allah ya Zaidu Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah wahai Zaid أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه عنقه وإنك في أهلك kata beliau kata Abu Sufyan kepada Zaid bin aku bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah wahai Zaid apakah kamu senang apabila Muhammad sekarang ini ada di sisi kami menggantikan tempatmu yang kami akan memenggal lehernya sedangkan engkau berada di keluargamu ya. jadi Abu Sufyan bertanya kepada Zaid bin Jathina apakah kamu rela apabila tempatmu sekarang ini yang akan dibunuh ini digantikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. maka Zaid ibn Jathina mengatakan yang ini merupakan bukti bahwasanya Zaid ibn Jathina lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirinya sendiri dia mengatakan wallahi ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة tu'zihi wa inni jalisun fi ahli. Kata beliau, demi Allah, aku tidak senang apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ini berada di tempatnya sana, tidak di sini. Ya. Alladhi huwa fihi berada di tempat beliau sana ketika beliau yang beliau sekarang ini ada di sana tusibuhu syaukatun tu'zihi namun beliau ketika ini ini terkena duri yang mengganggu beliau wa ini jalisun sunfi ahli sedangkan aku duduk santai-santai bersama keluargaku yakni apabila Rasulullah SAW hanya terkena duri saja yang itu mengganggu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini yaitu Zaid bin Dathina tidak rela ya apabila beliau sendiri yaitu Zaid bin Dathina bersenang-senang bersama dengan keluarganya namun Rasulullah SAW terkena duri yang mengganggu beliau dalam keadaan seperti ini beliau tidak suka apalagi ketika ditawarkan agar Nabi Muhammad SAW menggantikan kedudukan beliau untuk dibunuh. Maka tentu saja ini menunjukkan ini kecintaan yang luar biasa pada diri Zaid bin Dathinah terhadap Rasulullah SAW. Maka Abu Sufyan pun mengakui hal tersebut dengan mengatakan, Fakal Abu Sufyan, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan SAW. Aku tidak melihat di antara manusia itu seorang pun yang mencintai seseorang sebagaimana cintanya sahabat Muhammad ini terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ma'asyiral ikhwah beberapa contoh bukti akan kecintaan yang luar biasa dari diri sahabat radhiyallahu anhum ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita cukupkan sampai sini, insyaallah kita akan lanjutkan dalam eh, pembacaan kitab ini di antara bukti-bukti lain yang menunjukkan kecintaan yang luar biasa dari para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.